المصطفى بين قلوبنا segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melembutkan hati-hati kita untuk tetap taat kepadanya. Wa asbahna bi ni'mati yang telah membangunkan kita dalam nikmatnya persaudaraan wa ala fitratil Islam di dalam fitrah kesucian Islam wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di dalam agama yang dibawa oleh nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa baru Jamaah salat zuhur Masjid Baitul Ihsan yang dicintai Allah Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebaik-baik keadaan yang Allah berikan kepada kita semua. Dikumpulkan kita di sebaik-baik tempat di muka bumi ini di tempat hamba-hambanya bermunajat kepadanya. Saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan kajian dari kitab Zadul Ma'ad karangan Ibnu Qayyim Al-Zauziyah tentang hajatul insan bila rasul kebutuhan manusia kepada diutusnya seorang rasul hajat kita terhadap seorang rasul. Kata filar Rasulullah Allah Subhanahu wa taala telah memiliki skenario untuk setiap zaman diutus olehnya seorang rasul ke hadapan hamba-hambanya untuk akhir zaman sampai kiamat nanti insya Allah tidak akan ada lagi turun Rasul yang lain kecuali telah diutusnya Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Di antara manusia akhir zaman ini ada yang mengabulkan, ada yang mengijabah panggilan Rasul ada di antara mereka bahkan kebanyakan menolak. Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Menghendaki kebaikan kepada kita semua Maka Dia yang paling tahu tentang karakter manusia yang kata Rasulullah SAW al insan makan khata wa nisyan manusia itu tempatnya salah dan lupa jadi kalau ada seseorang yang namanya manusia berbuat salah itu hal yang sangat manusiawi hal yang biasa-biasa saja maka diperlukanlah petunjuk jalan di dalam menapaki kehidupan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul membawa risalah untuk menjadi penerang jalan kita selama kita hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman Surat Al-Ahzab ayat 21 A'udzubillahi rajim Bismillahirrahmanirrahim Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran Sungguh di dalam pribadi Rasul itu ada contoh teladan yang sangat baik bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang merindukan perjumpaan dengan Allah. Orang-orang yang merindukan datangnya hari jazakallah khairan ya Orang-orang yang merindukan datangnya yaumil akhir nanti. Cirinya apa orang-orang yang seperti ini? Wa zakarallah Orang-orang yang seperti ini selalu mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Nah, bagi orang-orang yang seperti ini, mereka hidup dalam keadaan yang tentram, keadaan yang tenang, karena jalan hidupnya terang benderang. Ya, jelas dibandingkan dengan orang-orang yang hidup menolak kehadiran seorang rasul maka mereka hidup dalam keadaan gelap gulita tidak jelas lagi yang mana yang hak yang batil tidak jelas lagi mana istri sendiri istri orang tidak jelas lagi yang mana yang halal yang haram maka kehidupan mereka mengalami kegagalan yang dahsyat dalam seluruh dimensi kehidupan. Tapi manakala seseorang itu menerima risalah yang dibawa oleh seorang rasul yang menerima risalah itu diturunkan sebagai kasih sayangnya Allah kepada kita semua, maka kita akan hidup dalam keadaan terang benderang, tentram, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Bisa dibayangkan bagaimana kalau Allah tidak menurunkan seorang Rasul kepada kita semua. Maka kebutuhan kita dengan kehadirannya seorang Rasul yang membawa risalah itu lebih hebat daripada kebutuhan mata ini terhadap cahaya. Lebih hebat lagi daripada seekor ikan terhadap airnya barangkali. Karena orang yang tidak mengikuti cahaya yang diturunkan oleh Allah maka sesungguhnya hatinya telah dalam keadaan kegelapan, hatinya telah mati. Yang paling pertama kehadiran Rasul ke tengah-tengah kita ya. Yang pertama adalah hamil risalah. Dia membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan Quran ya, diturunkannya dengan bertahap berdasarkan sequel-sequel kehidupan Rasul itu sendiri yang meliputi seluruh dimensi kehidupan beliau. Beliau ditanya oleh seorang sahabat tentang satu hal, beliau tidak bisa menjawab, lalu turun ayat. Begitulah caranya turun ayat satu persatu menjelaskan tentang kehidupan kita. Tidak ada satu risalah pun yang demikian lengkap daripada risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW baik itu yang termaktub dalam Quran maupun dalam sunnah beliau fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha maka hadapkanlah wajahmu dengan sungguh-sungguh konsentrasikan wajahmu dengan sungguh-sungguh kepada dinul hanifah kepada agama yang lurus ini itulah fitrah Allah allati fatarun nas 'alaiha yang dengan fitrah itulah kalian diciptakan maka risalah ini sangat fit betul dengan fitrah kita manusia maka kalau kita hidup di luar fitrah ini kita akan bertentangan dengan kekuasaan Allah. Allah yang maha gagah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha memaksa. Siapapun akan hancur apabila dia hidup di luar risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Dari mulai manusia ini lahir sampai kanak-kanak, sampai dewasa, sampai menikah, sampai menjadi orang tua, sampai menjadi orang tua, sampai menjadi tua, sampai mati, sampai setelah mati. Semuanya diatur oleh risalah yang sempurna ini. Rahimahillah yang kedua sebagaimana tadi ayat yang dibacakan. Bagaimana menjalankan kehidupan di mana kehidupan itu kita harus berhubungan dengan Allah. Lakukan kana Rasulullah fi Rasulillah uswatun Sungguh di dalam diri Rasul itu ada contoh Sampai perkara yang detil-detil Sampai pada perkara yang kompleksitasnya luar biasa besarnya Semuanya ada di dalam diri Rasul Dari mulai ngulet bangun pagi ya, Turun dari tempat tidur Pakai sendal Masuk kamar mandi Keluar kamar mandi Pakai baju Mulai makan mulai melangkahkan kaki keluar. Bagaimana dia mengajar, bagaimana dia mencari rezeki, bagaimana dia menjadi seorang ayah, bagaimana dia menjadi seorang suami, bagaimana beliau menjadi seorang panglima perang, bagaimana beliau menjadi seorang presiden. Itulah uswah Di sana ada contoh bagi kita. Ketika kita menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh dalam kehidupan kita, maka kita pun akan berbeda dari kebanyakan orang yang mana kebanyakan manusia menolak justru risalah yang dibawa Rasul. Otomatis menolak contoh-contoh yang diberikan oleh Rasul. Maka orang-orang ini yang mengikuti yang ittiba kepada Rasul ini akan menjadi cahaya-cahaya yang merepresent yang merepresentasikan cahayanya Allah. Dia akan berbeda. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kaulan layinan, berkatalah dengan lemah lembut, maka tidak ada satupun keluar lisan yang demikian kasar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapapun marahnya beliau, beliau tetap menjaga hubungan dengan Allah kaulan layyina ketika Allah memerintahkan kaulan sadidan berkatalah benar yang benar au yasmut kata Rasul atau diam sekalian maka tidak pernah satu pun kalimat dusta kalimat bohong keluar dari Rasulullah SAW Kalau kita mencontoh dari hal ini saja, subhanallah. Tidak akan pernah ada dusta di antara kita. Kalau dusta ini dilakukan oleh seorang tukang becak, tukang bajai barangkali, daya rusaknya cuma ya untuk biasanya. Tapi kalau dusta ini dilakukan oleh seorang Kapolri misalkan, oleh sekarang seorang kepala kejaksaan agung barangkali, oleh seorang ketua KPK barangkali oleh gubernur BI barangkali atau oleh presiden barangkali maka dampak rusaknya akan melanda bangsa ini itulah contoh Rasul maka Rasulullah SAW bersabda An Anna bu'ithu liutamimam makarimal akhlak Tidaklah aku diutus kecuali untuk memuliakan akhlak manusia. Wafilakumullah. Yang namanya akhlak itu artinya pola hubungan antara khalik dengan makhluk antara makhluk sebagai makhluk yang diciptakan dengan penciptanya al khaliq itulah tata hubungan itulah yang dikatakan akhlak maka di dalam rangka menjaga hubungan baik dengan Allah tidak ada satupun yang dilakukan Rasulullah menjadikan cacatnya hubungan beliau dengan Allah Betapapun marahnya beliau, beliau masih tetap dengan berkata-kata halus. Betapapun terdesaknya beliau, beliau tidak akan pernah berdusta. Suatu ketika Rasulullah dalam sebuah majelis seperti ini tiba-tiba ada seorang Yahudi lari ngumpet di satu tempat Gak lama ada Yahudi lain mengejar dengan golok dengan pedang. Tahulah Rasulullah apa yang terjadi keadaan seperti itu. Yahudi itu berhenti dan bertanya, Ya Muhammad, engkau lihat Fulan dan Fulan lewat sini kan? Rasulullah terpaksa berdusta. Tapi untuk membenarkan dustanya, beliau berjalan dulu menghampiri Yahudi itu. Lalu beliau bertanya apa? Anda lihat nggak pulang bin pulang tadi lewat Kata Rasulullah, selama aku di sini aku tidak melihatnya. Ya. Itulah dusta Rasulullah. Tapi beliau sudah pindah. Gitu. Sudah tidak di tempatnya yang dulu, yang awal. Selama saya di sini saya tidak melihat. Dan dusta yang diizinkan oleh Rasulullah adalah dalam peperangan, tipu daya. Karena sesungguhnya perang itu adalah tipu daya. inilah imafilah Dua komponen yang paling penting dalam kehidupan kita yang kita representasikan dalam ucapan keseharian kita kita berikrar, kita bersumpah, kita berjanji asyhadu alla ilaha illallah bahwa saya tidak akan keluar menapaki kehidupan ini kecuali berdasarkan risalah yang diturunkan oleh Allah saya akan mentaatinya, saya akan mengikutinya, saya akan tunduk kepada. Itulah makna ilah. Kalimat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bagaimana caranya menapaki kehidupan itu? Tidak ada contoh yang pantas hamba ikuti, ikuti kecuali contoh yang di diturunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah kepada Allah dalam ibadah mahdoh, ibadah qasab? Itulah contoh bagi kita. Bagaimana qiyamul lail beliau, bagaimana saum beliau, bagaimana sholat beliau, bagaimana puasanya beliau, bagaimana manasik hajinya beliau, zakatnya beliau. Kita tidak diizinkan keluar dari itu, tidak ada inovasi bagi kita. Itulah makna asyhadu alla ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Dan kita, dan kita mengikuti sunnah-sunnah beliau. Banyak di antara manusia, di antara kita kaum muslimin mengatakan, ah itu kan buat Rasul. Kita susah, nggak mungkin kita bisa seperti itu. Ini ucapan yang utopis, gitu. seolah-olah contoh Rasulullah itu sesuatu yang tidak mungkin kita laksanakan. Rasulullah itu seorang manusia yang biasa-biasa saja. Ya. Beliau humanis betul-betul, manusiawi betul-betul. Ketika Ibrahim anaknya wafat, beliau menangis ketika menguburkan Ibrahim, anak bayinya yang diharapkan akan meneruskan keturunan. Ini anak yang terakhir. Ternyata wafat diambil kembali oleh Allah. Beliau menangis. Abdurrahman bin Auf sahabatnya bertanya, "Bukankah engkau seorang rasul?" Ada apa dengan Kenapa engkau menangis seperti itu? Bukankah engkau seorang rasul? Kata Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman, ini adalah tangisan seorang ayah ibunya kata Rasulullah ibuku adalah wanita yang menyukai dendeng daging onta yang merah aku adalah orang yang keluar masuk pasar jadi Rasulullah SAW manusia biasa tapi memang beliau dipersiapkan khusus oleh Allah untuk bisa menjadi contoh فإنا على خلق العظيم فإنك على خلق العظيم Sesungguhnya engkau berada di dalam akhlak yang mulia Beliau menjadi model Beliau menjadi prototipe bagi kita perkara mulai setiap malam kita pasti bisa tetapi kualitasnya tidak mungkin bisa sama dengan Rasul karena beliau adalah prototipe ketika kita menjadi pemimpin bisa adil ya, insya Allah kita bisa tetapi tidak mungkin seadil Rasul kenapa? karena beliau prototipe Ketika beliau puasa Senin Kamis, puasa sunnah, kita juga mampu gitu. Tapi kualitasnya kita tidak akan mungkin sama karena beliau dipersiapkan oleh Allah untuk itu. Jadi wabillahi tanpa kehadiran Rasul tidak mungkin kita bisa mendapatkan model untuk menapaki kehidupan. Maka marilah ajari diri kita, istri kita, anak kita, keluarga kita. Ya, dengan membaca Sirah Nabawi. Salah satu kitab Sirah yang disusun oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Al-Zadul Tapi banyak lagi kitab-kitab Sirah yang dari setiap penulis pasti saja kita mendapatkan uh, apa nuansa baru yang segar gitu. Karena disoroti dari berbagai sudut manapun pribadi Rasulullah itu demikian memuka. Ya, mudah-mudahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadi idola hidup bagi kita, insya Allah. Tapi barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang mau dielaborasi, dipersilakan. ada barangkali kita cukupkan mudah-mudahan Allah menambahkan tambahan kebaikannya dalam setiap kajian kita di hari Kamis ini dan Allah ampunkan salam kesalahannya mari kita tutup dengan membaca doa kepada Tuhan Yesus Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته